Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah melanjutkan eh, al-mukhassis bisyar'i lanjutannya taksis kata beliau wa mithalu sunnah sunnati bis sunnah contoh atau nah contoh taksis sunnah pengkhususan sunnah dengan sunnah maksudnya contoh pengkhususan hadis-hadis ya hadis-hadis yang umum dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain hadis umum dikhususkan dengan hadis yang lain sehingga ada pengkhususan nah contohnya firman Allah eh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u an ushur semua pertanian yang saqatis sama yang dihujani oleh langit maksudnya airnya itu dari air hujan ya itu zakatnya sepersepuluh nah sepersepuluh khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi madum laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah Nah, dikhususkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa maduna khamsati ausukin sodakoh." Semua pertanian yang uh, tidak sampai lima ausuk, ya itu tidak ada zakatnya. Taib. Hadis yang pertama tadi, pokoknya semua pertanian atau uh, hasil bumi yang Eh, disiram dengan air hujan itu ada zakatnya 10-10 ya baik sampai 5 ausuk ataupun tidak sampai 5 ausuk hasilnya nah itu berlaku umum kemudian datang hadis berikutnya mengkhususkan bahwasanya yang kena zakat itu kalau sudah sampai 5 ausuk hasilnya sampai 5 ausuk atau lebih nah kalau di bawah 5 ausuk itu tidak tidak ada zakatnya nah masya Allah taala berikutnya kata beliau Walam ajid mitha, walam ajid mithalan li takhsisis sunnati bil ijma'. Aku tidak mendapatkan uh, contoh takhsisis sunnah ya pengkhususan sunnah yang mengkhususkan hadis-hadis yang umum dikhususkan dengan ijma', ini kesepakatan para ulama. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Kita sebutkan uh, di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang taksisus sunnati uh, bil ijma' dikhususkannya sunnah yakni hadis-hadis yang umum atau ada hadis ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku umum tapi dikhususkan dengan ijma contohnya firman uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, eh, al mau tahurun la yunajisuhu syai'un air itu uh, suci bersih dan tidak ada yang bisa menajisinya nah ijma ulama bahwasanya kalau air tersebut sedikit dan tercampur dengan najis, maka dia tetap najis. Ya. Jadi keumuman hadits Nabi SAW itu dikhususkan dengan ijma uh, para ulama. Nah, masya Allah Taala. Ya. Taib. Uh, masih ada contoh-contoh yang lain tentang taksi susun sunnah. Uh, kita kembali ke belakang. Ya tentang mengkhususkan sunnah dengan sunnah. Di sini beliau sebutkan tentang hadis fi masaqatis samai al ushur Ya, itu hadis umumnya. Hadis khususnya mengkhususkan laisa fi maduna khamsati au sukin Masih ada contoh lain yang disebutkan oleh para ulama, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bai'u antaradin." Sungguhnya jual beli itu, ya transaksi jual beli itu berdasarkan taradin, keridhaan, Berarti kalau ada keridhaan ya enggak apa-apa boleh. Ini berlaku umum, berlaku umum. Tapi ternyata dikhususkan dengan hadis yang lainnya. Kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, mahrul bagi, ya, uh, khabithun. Atau Nabi SAW. Mahr bagi, yaitu uang atau bayaran pelacur, ya, itu khabith, jelek, hasilnya haram. Nah, baik. Tadi berlaku umum, kan begitu. Eh, jual beli atau transaksi jual beli itu hukum asalnya dibolehkan selama ada keridoan antara kedua belah pihak. Ya, akan tetapi dikhususkan kata para ulama itu idza wafaqat asyar jual belinya kalau men, men, mencocoki syariat. Kalau tidak mencocoki syariat maka tidak tidak diperbolehkan. Maka hadit ini berlaku umum dikhususkan dengan hadit yang lainnya. Ya, kata Nabi SAW bersabda, mahrul bagi uh, khabithun. Atau kama Nabi SAW mahar atau upah pelacur itu adalah haram ya atau hasil yang haram tidak diperbolehkan jadi nggak boleh kita katakan ya eh, ada sebagian orang mengatakan ya dia jadi perempuan seperti itu dia jual dirinya ya karena eh, kebutuhan umpamanya kan boleh-boleh saja yang penting kan ada tarodin ada keridoan antara kedua belah pihak ini kita katakan tidak boleh seperti itu ya tidak boleh Eh, kita benarkan hal tersebut. Memang ada sabda Nabi SAW, innamal bai'u antarodin jual beli atau transaksi jual beli itu diantara di, dibolehkan. Yang penting ada keridhaan diantara kedua belah pihak. Tapi ingat, ini jika sesuai dengan dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diperbolehkan. Seperti sabda Nabi SAW men, uh, mengkhususkan uh, mahrul bagi khabithun. Mahar atau upah pelacur itu adalah perkara yang haram, perkara yang buruk, perkara yang jelek, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda <coughs> Nah, uh, ketika beliau SAW nah uh, berkata kepada salah seorang sahabatnya, "La tabi' ma laisa indak." Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki, yang engkau tidak punya. Yang tidak engkau pegang barangnya, yang engkau tidak miliki. Ya, ini berlaku umum. Nggak boleh kita menjual sesuatu yang tidak kita miliki. Harus kita miliki barang itu, baru kita boleh jual. Nah, tapi hadis yang umum ini dikhususkan dengan hadis yang lainnya tentang bayus salam. Nabi SAW membolehkan bayus salam. Apa tuh bayus salam? Bayus salam itu adalah jual beli yang uangnya didahulukan, barangnya nanti belakangan. Nah, mausuf bizimma disebutkan barangnya sekian sekian sekian disebutkan sifat-sifatnya uangnya uangnya uh, datang duluan atau dibayar kontan ya nanti barangnya belakangan ini dibolehkan nah masya Allah taala Taib lanjut sabda uh, ucapan beliau rahimahullah walam ajri mithalan li takhsisi sunnati bil ijma aku tidak dapatkan contoh pengkhususan sunnah dengan ijma yang ini tadi telah kita contohkan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un air itu Eh, bersih, uh, suci, tidak ada satupun yang menajisinya. Ijma para ulama kalau air tersebut sedikit dan tercampur najis dan berubah salah satu dari tiga unsurnya, bau, rasa dan warnanya, maka ini tidak boleh dipakai bersuci dan dianggap najis. Nah, jadi uh, keumuman sabda Nabi SAW itu ditaksis dengan ijma para ulama. Nah, kemudian terakhir kata beliau rahimahullah taala, وَمِثَالُ تَخْسِسِ takhsisi sunnati bil Contoh pengkhususan sunnah dengan kias, dengan analogi. Nah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al bikru bil bikri jildu mi'atin wa taghribu amin nah al bikr bil bikr yakni seorang gadis dan lajang ya kalau mereka berzina ya eh, bujangan laki-laki bujang belum pernah menikah perempuan perawan belum pernah menikah ketika mereka berzina jildu mi'atin mereka harus dicambuk sebanyak 100 kali wa tagribu amin dan diasingkan eh, dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Ini sudah kita bahas kemarin. Eh, kita isyaratkan tentang tagribu am. Ada khilaf di kalangan para ulama eh, tentang tagribu am ini. Sebagian jumhur ulama, mayoritas ulama mereka berpendapat bahwasanya tagribu am ini berlaku karena ada hadis ini. Ya, tapi Al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala menyebutkan tagribu am ini kembali kepada kebijakan kebijakan penguasa. Nah, tapi yang benar dalam hal ini wallahu taala alam ya adalah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis ini, hadis sahih riwayat Muslim dalam Kitabul Hudud. Nah, kata beliau rahimahullah eh, Syekh melanjutkan khussisa biqiyasil abdi 'alal amati fi tansifil 'adabi wal iktisaru 'ala 50 jaldatan 'alal mashhur. Ini di, di, dikhususkan dengan mengkiaskan budak Eh, laki-laki kepada budak perempuan dalam fi tansifil adab dalam uh, <coughs> mengurangi menjadi setengah dari hukuman tersebut. Nah, jadi dijadikan setengah yang tadinya 100 menjadi berapa? Setengahnya 50, kan begitu. Wal iktisar ala khamsina jaldatan. Dan uh, dicukupkan dengan 50 cambukan alal masyhur menurut pendapat yang masyhur. Ini sudah uh, kita bahas sebelumnya uh, dalam uh, pembahasan takhsisul kitabi bil qiyas. Sekarang takhsisus sunnati bil qiyas. Nah, jadi uh, kalau ada laki-laki ataupun perempuan yang lajang ya, laki-laki atau perempuan yang lajang belum menikah, mereka berzina ya, mungkin mereka pacaran, pacaran, kemudian mereka berzina. Nah, yang seperti ini dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam mereka harus dicambuk sebanyak 100 100 kali dan mereka diasingkan dari tempat tinggalnya. Nah, ini berlaku umum baik merdeka ataupun budak, ya. Baik merdeka ataupun budak. Ternyata ada hadis yang mengkhususkan, ya, ada hadis yang mengkhususkan bahwasanya budak perempuan disebutkan dalam uh, ayat, ya, dalam Al-Qur'an. Nah, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 25. Ya, budak perempuan, ya, hamba sahaya perempuan yang berzina, maka uh, hukumannya itu setengah-setengah dari perempuan merdeka. Berarti kalau uh, eh, 100 kali cambukan menurut hadis atau ayat firman Allah Subhanahu wa taala 100 kali cambukan untuk orang merdeka, uh, perempuan merdeka, maka kalau perempuan uh, nah, kalau wanita yang merupakan budak atau hamba sahaya itu setengah dari 100, berarti 50. Nah, sedangkan uh, hamba laki-laki, ya, hamba laki-laki itu tidak ada. Nah, tidak ada nasnya. Maka hamba laki-laki ini dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan hamba wanita, hamba sahaya wanita. Nah, masya Allah taala. Jadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al bikru bil bikri jilu miatin wa amin. Laki-laki atau perempuan yang lajang kalau mereka eh, berzina seperti contoh saya sebutkan tadi ya mereka pacaran umpamanya dari SMA kemudian mereka e, melakukan perzinahan nah, hukum untuk mereka berdua ini apa dicambuk sebanyak 100 kali ya kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya selama satu tahun nah ini berlaku umum ternyata khusiso biqiyasil abdi alal amati ini dikhususkan dengan dianalogikan disamakan dikiaskan hamba laki-laki budak hamba sahaya laki-laki dengan hamba sahaya perempuan fi tansifil adab dalam eh, apa namanya setengah hukuman dari 100 kali cambukan wal iktisar ala 50 jildah dan mencukupkan dengan 50 kali cambukan alal masyhur menurut pendapat yang masyhur nah Allahu taala alam jadi kesimpulannya ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah yang tadinya untuk orang yang merdeka eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukum bagi orang yang berzina ya orang-orang yang berzina dan mereka belum menikah ya laki-laki ataupun perempuan itu dicambuk 100 100 kali ini berlaku umum kemudian datang pengkhususan khusus bagi hamba perempuan ya hamba sahaya perempuan itu uh, hukumannya hanya setengahnya saja yaitu 50 kali cambukan 50 kali cambukan sedangkan budak laki-laki ya budak laki-laki hamba sahaya laki-laki ya itu dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan hamba sahaya perempuan. Nah, maka kesimpulannya, ya, laki-laki ataupun perempuan yang berzina, sedangkan mereka belum menikah, maka dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Ya. Ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang-orang yang merdeka. Adapun kalau dia budak hamba sahaya maka hanya 50 kali saja. Nah, Mungkin ada yang tanya, terus bagaimana Ustaz di zaman kita sekarang? Kalau ada orang yang berbuat seperti itu, ya, terus dia mengatakan dia hamba sahaya umpamanya, pembantu rumah tangga umpamanya, dia belum nikah, boleh nggak dia azabnya setengah? Ya kita katakan pembantu rumah tangga itu bukan budak. Ya, di zaman sekarang ini nggak ada lagi budak, tidak ada perbudakan. Ya kalau nanti, nanti di, zaman, di akhir zaman ada perbudakan, ya kembali lagi. Ya, jadi ini berlaku untuk budak. Ya, di zaman kita sekarang tidak ada tidak ada perbudakan. Maka Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang berzina dan dan diangkat uh, kepada hakim penguasa ya dan ditetapkan vonis hukuman, maka mereka harus dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya. Ini menurut pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang sahih. Ya. Sebagian uh, Al-Imam Abu Hanifah berpendapat tagribu am diasingkan selama satu tahun itu hanya berlaku ya berdasarkan kebijakan penguasa atau pemerintah. Tapi yang rojih, yang benar dalam hal ini, itu berlaku disebabkan e, karena adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemerintah atau penguasa harus menjalankan hal ini. Mereka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Nah, Allah Taala alam. Ini dapat kita sampaikan. E, Mudah-mudahan bermanfaat. Fa insya Allah Taala kita akan lanjutkan pembahasan ini atau lanjutan pembahasan kitab ini ya judul berikutnya yang yang, yang akan dibahas oleh pengarang rahimahullah taala adalah tentang al mutlaku wal muqayyad. Jadi ini adalah akhir pembahasan dari pembahasan al-khas ya pembahasan susun sunnati bil qiyas Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah mudahkan kita semua dikumpulkan dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini.